Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd <clears throat> Baik insyaallah pada sore hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid dan kita sudah masuk kepada bab bab yang kedua yaitu bab fadli tauhid ya fadli tauhid wa ma yukaffiru minadzunub ya nah ya kalau di buku saya ini halaman 23 ya kalau di buku saya maksudnya cetakan apabila cetakan kita sama maka halaman kita yang kemarin kita baca halaman 23, 24 dan sekarang halaman 25. Ya sekarang kita akan membaca halaman 25 masih di dalam bab keutamaan tauhid dan dihapuskannya dosa, dihapuskannya dosa-dosa disebabkan tauhid tersebut ya jadi barang siapa yang mentauhidkan Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa dia yang lain iya kita masuk pada halaman ke-25 dan ini adalah dalil yang kedua Dalil yang pertama adalah firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat ke-82 dan dalil yang kedua akan kita baca yaitu pada halaman ke-25. Dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala wa an Ubadah bin Samit dan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dari Ubadah bin Samit kalian lihat di bawah kalian lihat di bawah di bawah garis siapa Ubadah bin Samit Ubadah bin Samit adalah Ubadah ibnu Samit ibni Qais al Ansari al Khazraji ya Ahadun Nukoba beliau adalah salah seorang dari kalangan tokoh ya Badriun Mashhurun ya beliau adalah seorang yang terkenal Tuwufiya sanata arba'atin wa thalathina lil hijrah dan beliau meninggal pada tahun 34 Hijriah wala husnatani wa sab'una sanah dan beliau berusia 72 tahun ya Ubadah bin Samit bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji Ya, meninggal pada tahun 34 Hijriah pada usia 72 tahun. Kata Ubadah, kita kembali ke atas, kita kembali ke dalil. Qala dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man syahida alla ilaha illallah Barang siapa yang bersaksi La ilaha illallah ya. Barang siapa yang bersaksi La ilaha illallah Kalian lihat penjelasannya di bawah Di bawah garis Itu pada enam baris ketiga Syahida alla ilaha illallah Takallama bihadihil kalimah Dia mengucapkan kalimat ini Ini yani mengucapkan kalimat La ilaha illallah arifan lima'naha dalam keadaan dia mengetahui maknanya. Jadi bukan cuma mengucapkan tetapi dia tahu maknanya. Amilan bimuqtadaha dan dia mengamalkan tuntutan-tuntutannya. Ya, konsekuensi-konsekuensinya. Lihat. Ini makna dari seseorang bersyahadat. Apabila seseorang bersyahadat la ilaha illallah maka yang pertama dia mengucapkannya. Yang kedua dia mengetahui maknanya. Dan yang ketiga dia mengamalkan konsekuensinya. Zohiron wa batinan. Baik secara zahir ataupun secara batin. Ya. Tuntutan yang zahir ataupun tuntutan yang batin. La ilaha illallah Kalian lihat di bawahnya apa makna dari la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Dia tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya, makna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Iya. Yeah. Kita kembali ke hadis di atas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Iya. Wahdah kalian lihat di bawah ya, wahdah itu halun posesi grammarnya sebagai hal ya apa itu hal nanti pada pelajaran bahasa Arab ya kita akan mengetahui apa itu hal muakkidan lil isbat hal di sini fungsinya adalah sebagai penguat terhadap apa yang ditetapkan apa yang kita tetapkan di dalam la ilaha illallah yang kita tetapkan adalah ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Ya, jadi wahdah biasanya kalau dalam bahasa Indonesia diartikan saja. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah semata atau Allah saja. Ya, sebagai penguat dari apa yang ditetapkan. Kita kembali ke hadis Man syahida alla ilaha illallah wahdah la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Ya, ini la syarikalah adalah takkidun linafi sebagai penguat dari apa yang ditiadakan. Apa yang ditiadakan tidak ada yang berhak disembah. Ya. Naam, tidak ada sekutu suatu apapun bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kata Rasulullah kita lanjutkan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan sesungguhnya Muhammad, ya dia bersaksi kalau Muhammad itu abduhu adalah hambanya wa rasuluhu dan rasulnya. Ya. Kalian lihat di bawahnya wa anna Muhammadan ai wa syahida anna Muhammadan. Dan dia bersaksi sesungguhnya Muhammad itu abduhu, hambanya. Maknanya mamlukuhu wa abiduhu. Dia adalah budak dia adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa rasuluhu, jabatan yang kedua bagi nabi kita Muhammad adalah rasulnya. Maknanya na'am mursiluhu bi syariatihi adalah orang yang Allah utus dengan membawa syariatnya. Ya, lihat untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang kita persaksikan kita persaksikan kalau beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah. Apa makna hamba? Makna hamba berarti dia bukan Allah. Dia tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Dia tidak berhak untuk disembah. Dia tidak berhak untuk diminta. Dia tidak diberhak untuk diberikan satu macam dari macam-macam ibadah. Iya. Dan kemudian makna rasuluhu, makna Rasul Allah dia adalah orang yang Allah angkat, Allah utus sebagai utusannya, sebagai nabi dan rasulnya, sehingga kita tidak boleh mendustakan dia. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang tidak disembah, sekaligus beliau adalah seorang rasul yang tidak boleh didustakan, ya, tidak boleh didustakan, tidak boleh dimaksiati. Iya. Kemudian dia bersaksi la ilaha illallah Muhammad abduhu wa rasul. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ana Isa abdullahi wa rasuluhu. Dan dia bersiks, bersaksi bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kalau lihat di bawah, wa ana Isa ai wa syahida. Dia bersaksi. An Isa ibnu Maryama sesungguhnya Isa putra Maryam anak Isa ibna Maryama Isa putra Maryam adalah hamba Allah dan rasulnya ya wa kalimatuhu dan Isa itu adalah kalimat Allah yakni ya yang diciptakan dengan kalimat kun fayakun jadilah maka terjadi iya Lalu bagaimana? Ya orang-orang Nasrani mengatakan Isa tidak punya ayah. Bagaimana dia lahir? Iya, hanya ada seorang ibu. Nah, barakallahu fikum, lalu kemudian mereka mengadakan kedustaan sambil mengatakan Isa itu adalah anak Allah. Tidak. Iya. Isa itu bukan anak Allah. Dia dilahirkan dari rahim yang suci tanpa ayah. Dan ini adalah satu perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan A, Hawa. Allah menciptakan Hawa, istri Adam dari tulang sulbi Adam dan tidak ada seorang i, ibu. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam tanpa ayah dan tanpa ibu. Maka untuk menciptakan Isa itu mudah sebagaimana mudahnya Allah Subhanahu wa taala. Naam, ketika Allah menciptakan Hawa dan sebelumnya Allah menciptakan Nabi Allah Naam Adam alaihi salam. Iya. Tapi kita lanjutkan ke dalam hadis kepada hadis kita. Wa ana Isa Abdullah wa rasuluhu dan dia bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu dan kalimatnya ya nanti kita baca maknanya adalah seseorang yang Allah ciptakan dengan kalimat kun ya alqaha ila Maryam yang mana kalimat ini Allah lemparkan ke Maryam ya Allah masukkan ke Allah katakan kun kepada Maryam maka jadi seperti apa yang Allah inginkan waruhun minhu dan dia bersaksi bahwasanya Isa itu adalah ruh dari Allah Maksudnya apa? Isa itu adalah ruh, naam sebagaimana ruh-ruh yang lain pun sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada keistimewaan Isa dalam penciptaan ya dibanding manusia-manusia yang lain. Sama saja, diciptakan dari ruh sebagaimana kita semua memiliki ruh. Iya, dan ini adalah bantahan untuk orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke hadis. Wal jannata haqqun. Dan dia bersaksi kalau surga itu hak. Wan naru haqqun. Dan dia bersaksi kalau neraka itu juga hak, benar adanya. Iya. Apabila dia mempersaksikan ini semua, ya, mempersaksikan apa saja la ilaha illallah kemudian mempersaksikan Muhammad Rasulullah kemudian mensaksikan Isa Abdullah wa Rasuluh kemudian dia mempersaksikan al-jannah surga dan yang kelima dia mempersaksikan an-nar yang mana keduanya adalah benar apa adanya ya apa kata Allah kata Rasul alaihi salatu wasalam adakhalahullahu jannah Allah akan masukkan dia ke surga ya Barang siapa yang dia meyakini lima hal ini, kemudian dia ucapkan, dia ikrarkan, kemudian dia amalkan konsekuensinya, ya, maka balasannya Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Alamakana minal amali sesuai dengan amalannya. Jadi dia masuk ke dalam surga. Apapun amalannya, walaupun amalan solehnya sedikit, dia tetap akan masuk surga selama dia punya keyakinan yang lima ini. Iya, tidak terkotori dengan kesyirikan, ya, tidak terkotori dengan perkara-perkara yang membatalkan satu dari lima perkara tersebut. Iya. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh keduanya. Maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan al imamul Muslim. Iya, kita baca syarahnya, kita lanjutkan. Tadi kata Syekh Saleh Fauzan, wa anna Isa ai syahida anna Isa ibnu Maryam. Apa yang dia persaksikan tentang Isa? Abdullahi wa rasuluhu. Iya. Isa adalah hamba Allah dan Rasulullah, yaitu halaman 25, halaman ke-25 yang paling bawah. Khilafan lima ya'taqiduhu nasara ini menyelisihi. Ini menyelisihi apa yang diyakini oleh Nasrani. Anahu Allah, bahwasanya Isa itu adalah Allah. Au ibnullah atau Isa itu adalah putra Allah. Au thalithu thalathah atau Tuhan yang tiga dari tiga Tuhan. Ya, Trinitas. Mereka meyakini barakallahu fikum Isa itu adalah satu dari Tuhan yang tiga. Nah, Wa kalimatuhu, Isa itu adalah kalimat Allah. Apa maknanya? Maknanya annahu khalaqahu. Allah menciptakan Isa. Bikalimatin dengan satu kalimat. Apa kalimat tersebut? Wahia qauluhu kun, yaitu ucapan kun, jadilah. Maka jadilah Isa ya di rahim Maryam. Alkoha ila Maryam yang Allah lemparkan kalimat itu kepada Maryam. Allah ucapkan kalimat itu kepada Maryam. Arsala biha Jibrila ilaiha. Allah utus Jibril membawa kalimat tersebut, membawa ketetapan tersebut ya ilaiha kepadanya kepada Maryam. Fanafakha fiha. Ya kita sudah di halaman ke-26. Kita sudah di halaman ke-26 ya baris yang kedua <clears throat> atau baris yang ketiga fana fakhofiha kemudian Jibril meniupkan ruh tersebut ya afwan saya ulang ya Jibril pun meniupkannya ke Maryam min ruhihi apa yang ditiup ruhnya al makhluqah ruh yang telah diciptakan biidnillahi azza wa dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah katakan kun jadilah maka kemudian Jibril pun menyiapkan meniupkan ruh ya kepada rahim Maryam. Iya. Taib, ruh ai mana dari makna dari ruh ya. Isa itu adalah ruh dari Allah, maknanya anna Isa alaihi salam, sesungguhnya Isa alaihi salam ruhun minal arwah adalah ruh dari ruh-ruh allati khalaqah Allah yang telah Allah ciptakan yang mana telah Allah taala ciptakan. Minhu darinya, ai minhu khalqan wa ijadan. Dari Allah lah ruh itu diciptakan dan diadakan. Kakaulihi ini sama dengan firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-13 Allah mengatakan wasakhkhara dan Allah tundukkan untuk kalian ma fis samawati wa ma fil ardi segala sesuatu yang di langit dan segala sesuatu yang di bumi jami'an seluruhnya minhu darinya dari Allah ya Allah tundukkan untuk kalian seluruh yang di langit dan di bumi darinya dari Allah ya jadi Allah adakan ketundukan itu kepada enam mereka Taib wal jannata haqqun wan naru haqqun iya. Kita bersaksi bahwasanya surga itu benar, bahwasanya neraka itu benar. Aisyah, anal jannata wan naro. Ya dia bersaksi bahwasanya sesungguhnya surga dan neraka Allah allataini akhbarallahu anhuma fi kitabih yang mana Allah telah mengabarkan tentang keduanya di dalam kitabnya sabitatan keduanya ini telah sabit keduanya ini telah benar-benar ada la syakka fihima tidak ada keraguan pada keduanya tidak ada keraguan pada surga tidak ada pula keraguan pada neraka barang siapa yang meyakini lima perkara ini ada khalahullahul jannah Allah akan masukkan dia ke dalam surga ya. ada khalahullahul jannah ini adalah jawabu syarti as-sabiq Adakhalahullahul jannah ini adalah jawab syarat dari yang awal hadis ini. Ya, di dalam hadis ini ada syarat dan ada jawab syarat. Syarat Allah kata Rasulullah katakan, ya, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa nam Abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu wal jannata hakun wan nar hakun. Ini semua syarat. Barang siapa yang mempersaksikan satu dua tiga empat lima, kemudian jawab syaratnya ya apa yang akan Allah janjikan apa kemudian apa yang Allah akan berikan ya. pemberian ini adalah jawab syarat Allah akan masukkan dia ke dalam surga ala makana minal amal ya, ala makana minal amal ini punya dua makna Kata Syekh, al awal mana yang pertama ada adkhalahullahu jannah. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Wa in kana walaupun dia adalah seorang yang muqassir. Apa itu muqassir? Lahu seorang yang punya kekurangan, punya dosa-dosa. Ya. Jadi tetap walaupun dia punya dosa, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Lalu dosanya bagaimana? Allah ampuni. Atau Allah azab dia tetapi dia tidak dikekalkan. Nanti Allah akan keluarkan dia dari surga, kemudian Allah akan masukkan ke dalam neraka. Iya. Naam. Li'anal muwahhida la lahu min dukhulil jannah. Karena seorang yang bertauhid ini mesti pasti akan masuk ke dalam surga. Ya. Nah, ini ini yang jadi syahid dari bab kita. Ya, bab kita Naam Tauhid itu bisa menghapuskan dosa. Tauhid itu bisa memasukkan ke dalam surga dan ini dalilnya. Iya, walaupun dia bermaksiat dengan maksiat yang banyak selain dosa syirik, maka masih pasti bahkan bukan mungkin pasti dia akan masuk ke dalam surga. Iya, yang penting dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Asani makna yang kedua, Adakhalahullahu jannah Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Wa takunu mansilatuhu dan nanti kedudukan dia di surga ala hasabi amalihi sesuai dengan amalannya. Ya ada di surga Firdaus, ada di surga yang lain yang di bawahnya Firdaus. Ya, yang jelas dia pasti masuk surga. Iya, ala makana minal amal ini maknanya dengan pendapat yang kedua Nah, makna dari ala makana minal amal adalah dia akan masuk surga sesuai dengan amalan dia. Kedudukan dia surga nanti sesuai dengan amalannya. Iya. Taib. Akhrajahu dikeluarkan oleh keduanya. Ai rawahadal haditha. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim. Bukhari dan Muslim. Fi sahihaihima di dalam dua kitab sahih mereka Alladaini huma yang mana dua kitab ini asahul kutubi ba'dal Quran adalah kutub yang paling kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an ya. Al-Qur'an adalah kitab yang sahih. Setelah itu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Iya. Baik, mudah-mudahan kita bisa memahami naam kosakata dari hadis ini. Bismillah. Sekarang apa makna dari hadis ini? Kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, makna li ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita mubayyinan lana ya, menjelaskan kepada kita fadla tauhid, keutamaan tauhid wasyarafahu dan kemuliaan tauhid. Ana nataqa bisyahadatain. Ya. Sesungguhnya barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Arifan limana huma dalam keadaan dia mengetahui makna dari dua syahadat tersebut. Amilan bimuqtadahuma dan kemudian dia mengamalkan konsekuensinya. Zahiran wa batinan, baik secara zahir ataupun batin. Iya watajannabal ifrata wa tafrid dan kemudian dia menghilangkan atau menjauh dia menjauh dari sikap ifrat dan tafrid ifrat itu melampaui batas berlebihan tafrid ya ini barakallahu fikum meremehkan meremehkan apa hak nabiyain karimain ya jadi tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh pula dia meremehkan hak dua nabi yang mulia, yaitu Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Fa'aqarra birisalah. Dia mengikrarkan dua nabi ini dengan risalahnya. Jadi dia akui kalau dua nabi ini adalah rasul wa lillah dan dia Naam ikrarkan pula dua nabi ini adalah hamba bagi Allah wa annahu laisa lahu masyai'un min khasa'isir rububiyah dan dia yakini bahwasanya pada dua nabi ini tidak memiliki kekhususan rububiyah. Ya, kita tidak boleh menyematkan, memberikan rububiyah pada seorang pun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa rububiyah? Rububiyah itu adalah hak mencipta, hak mengatur alam semesta, hak untuk menghidupkan, hak untuk mematikan. Ini namanya rububiyah. Ya. Dan ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kepada makhluk. Bahkan tidak boleh kepa diberikan kepada sebaik-baik makhluk, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi kita untuk kita meyakini nabi pencipta langit dan bumi. Tidak boleh bagi kita meyakini nabi yang menghapuskan dosa. Tidak boleh bagi kita untuk meyakini nabi yang memberikan rizki. Tidak boleh bagi kita untuk meminta-minta dalam kondisi beliau telah meninggal dunia kemudian dia minta-minta ya Allah, ya Nabi, nah selamatkan kami, ya Nabi. nah anugerahi kami ini, anugerahi kami itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Iya. Wa aikona bil jannati wan nar. Ya, kita lanjutkan di halaman 27. Wa aikona bil jannati wan nar. Ya, dan dia meyakini surga dan neraka anna ma'alahu ilal jannah. Ya. Barang siapa yang dia meyakini ini semua sesungguhnya tempat kembali dia adalah ke surga. Wa in sadara minhu ma'asin walaupun ya muncul dari dia kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, ketika di dunianya pernah melakukan dosa. Tetapi selama dosa itu bukan dosa kesyirikan, ya duna syirki di sini, ya selama bukan kesyirikan, Allah masih menjamin bagi dia surga. Allah menjamin bagi dia surga. Iya. Munasabatul hadis lil bab. Sekarang kaitan hadis ini dengan bab. Iya. Anna fihi bayanan li fadli tauhid. Sesungguhnya di dalam hadis ini menjelaskan keutamaan tauhid. Ya, sesungguhnya di dalam hadis ini menjelaskan keutamaan tauhid. Wa annahu sababun lidukhulil jannah dan sesungguhnya tauhid ini merupakan sebab masuk ke dalam surga. Wa dan tauhid itu sebab dihapuskannya dosa-dosa. Ya, Masya Allah. Maka bersemangat untuk kita belajar agar bisa menjadi seorang ahli tauhid, menjadi seorang muwahhid. Ma yustafadu minal hadits. Apa yang bisa diambil faidah dari hadis ini? Faidah yang pertama, fadlu tauhid, keutamaan tauhid. Wa anallah yukafiru bihi dzunub dan sesungguhnya Allah akan menghapus dosa-dosa. Allah akan menghapus dosa-dosa dengan sebab tauhid. Yang kedua, sa'atu fadlillah. Hadis ini menunjukkan luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala wa ihsanihi dan hadis ini juga menunjukkan luasnya ihsannya Allah ya subhanahu wa taala ya Allah amat baik Allah amat mulia Allah amat dermawan kepada kita yang ketiga wujubu tajannubil ifrat wal tafrid wajib untuk menjauh dari sifat ifrat berlebih-lebihan ataupun tafrid meremehkan fi haqqil anbiya'i wasalihin pada haknya para nabi dan orang-orang soleh fala najhadu fadlahum tidak boleh kita menolak keutamaan mereka ya, kita akui mereka orang-orang mulia kita yakini bahwasanya surga itu hanya bisa diraih dengan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita mengikuti beliau. Iya, tidak boleh kita menghinakan beliau, menolak hadisnya, menolak petunjuknya, melanggar aturannya tidak boleh. Iya. Akan tetapi wala naglu fihim tidak boleh pula kita melampaui batas kepada mereka. Sebagian manusia ada yang meyakini kalau surga, kalau bumi, langit itu adalah dengan sebab Nur Muhammad atau diciptakan dengan sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dusta. Ini tidak boleh. Kata mereka, "Nam barakallahu fikum." Kata mereka di dalam bait syairnya, Inna min judika ad-dunya wa dharrataha. Sesungguhnya dari kedermawanan engkau wahai Nabi adanya dunia dan pasangannya. Lihat. Kata mereka termasuk dari kedermawan Nabi terciptanya dunia dan pasangannya, dunia dan akhirat, kata mereka. Wa min ulumika dan dari ilmumu wahai Nabi. Ilmu lauhi wal qalami adalah ilmu lauhul mahfud dan ilmu yang ada di al-qalam. Ya. Padahal lauhul mahfud itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Padahal penciptaan langit dan bumi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal itu. Iya. Sebagian manusia ada yang meyakini bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang menghapuskan dosa. Ya. Sebagaimana ini yang diyakini oleh seseorang yang bernama Hasan Al Banna, pendiri dari kelompok dakwah Ikhwanul Muslimin, yang mana dia naam bersama teman-temannya ketika Maulid Nabi mereka naam berkosidah ya mendendangkan kosidah ya yang di dalam kosidah itu bait-bait syairnya mereka mengatakan hadal habibu ma'al ahbabi qad hadaru ini dia ini dia sang kekasih telah hadir bersama kekasih-kekasih yang lain mereka mengatakan bahwasanya kekasih di sini yang datang adalah Nabi dan para sahabatnya. Iya. Mereka kemudian mengatakan masahu maqad madha wajaro. Yang mana sekekasih-kekasih ini datang untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu, yang telah lewat. Iya. Padahal ini bukan milik Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya beliau pernah mengatakan wa inilah astagfirullah wa atubu ilaih Nah, dan sungguh aku meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah dalam satu hari seratus kali. Ya. Rasulullah ketika hidupnya meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah seharinya tidak kurang dari 70 kali dalam satu riwayat, dalam riwayat lain 100 kali. Nah ini kemudian ketika dia meninggal, sekian ratus tahun kemudian ada orang yang mengatakan bahwasanya Nabi akan datang ke langit dunia dan kemudian menghapuskan dosa-dosa. Iya, ini termaktub di buku-buku mereka. Iya, sehingga barakallahu fikum ini menyelisihi dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menyelisihi apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Dalam urusan Nabi Muhammad ataupun urusan Nabi Isa, kita yakini mereka adalah utusan Allah yang tidak boleh didustakan tetapi di sisi lain mereka adalah hamba yang tidak boleh diberikan ibadah. Iya, kita lanjutkan. Faidah nomor barakallahu fikum 3. Ya, tadi dikatakan wujubu tajannubil ifrat wa tafrid, wajib untuk menjauh dari sifat ifrat dan tafrid. Yang satu melampaui batas, yang satunya meremehkan. Fi hakil anbiya'i wasalihin, pada haknya para nabi dan orang-orang soleh. Fala najhadu fadlahum tidak boleh kita menolak keutamaan mereka. Wala naglu fihim, tapi kita tidak boleh juga melampaui batas ya, dalam mencintai mereka. Fanusrifalahum syai'an minal ibadah sehingga akhirnya kita memberikan satu macam ibadah kepada Nabi, tidak boleh. Kama yaf'alu ba'dul juhali wadzulal Sebagaimana ini telah dilakukan oleh sebagian orang bodoh dan orang yang telah tersesat. Iya. Faidah yang keempat. Ana aqidat tauhid tukhalifu jami'al milal al-kufriyah. Faedah yang keempat, sesungguhnya akidah tauhid ini menyelisihi seluruh agama-agama kufur minal Yahudi wan Nasrani wan Nasara dari agama Yahudi dan agama Nasrani. Lah, mungkin di antara kita ada yang bertanya, bukankah Yahudi dan Nasrani mereka adalah pengikut Musa dan pengikut Isa? yang mereka berdua datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang mereka adalah ahlul kitab. Iya, kita katakan memang Yahudi barakallahu fikum menisbatkan diri mereka kepada ajaran Musa dan kitabnya Taurat. Sebagaimana Nasrani menisbatkan agama mereka kepada Nabi Isa dan kitabnya Injil. Akan tetapi pendeta-pendeta mereka telah merubah agama-agama tersebut mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, terjatuh ke dalam kebidahan, terjatuh dalam khurafat. Apa di antara kesyirikan yang mereka lakukan di agama mereka? Mereka yakini Uzair anak Allah. Mereka meyakini Isa anak Allah. Eh, ini adalah kebatilan yang tidak didakwahkan oleh Musa, tidak boleh oleh Isa. Sehingga, naam, agama mereka saat saat ini adalah agama yang batil Iya. Nah, setelah datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agama ini telah dihapus sehingga tidak berlaku lagi. Orang-orang yang masih menganut agama Nasrani ataupun Yahudi, mereka tergolong sebagai orang-orang kafir. Iya. Dan akidah tauhid ini menyelisihi seluruh agama-agama kufur, apakah dari Yahudinya ataukah Nasraninya, wal dari penyembah berhalanya, wadahriyin ya dari ini adalah orang-orang yang menyembah masa waktu iya yang kelima anna usatal muwahidin la yukhalladuna finnar hadis ini memberikan kita faidah bahwasanya orang-orang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid mereka tidak akan dikekalkan di neraka andai mereka masuk neraka mereka tidak akan kekal mereka pasti akhirnya ujungnya ya adalah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita baca dari kitab kita yang pertama. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Insyaallah kita akan masuk kepada